Ini dari buku yang ditulis oleh Ahmad Syafi'i halaman 33. Kemudian untuk ibu yang sudah memegang sudah ada buku belajar tajwid cara cepat. Di sana sudah ada nomor-nomor. Lebih mudah lagi ya kalau sudah memiliki. Jadi untuk mengkaji halaman 33 ini bisa membedakan apa itu bacaan panjang, apa itu bacaan pendek. Nah ini pula yang akan menjadi hal utama mudahnya memahami pelajaran MAD ini. Jadi kalau didefinisikan di belajar tajwid secara cepat harus mengetahui nomor satu itu kosar. Kosar itu apa? Adalah huruf hijaiyah yang belum ada pemanjangnya. Huruf hijaiyah yang sudah ada baris, ya, yang sudah ada baris tapi belum ada pemanjangnya. Bisa dikatakan kalau Latin itu konsonan sudah ada vokalnya. Jadi B, C, D, kan itu huruf-huruf huruf-huruf mati kalau sudah ada huruf hidup A, I, U, E, O, baru bisa baca gitu kan. Kalau kita menemukan huruf B, D, B, D diapain? Ya, kalau ditambah U, B, U-nya, D, I jadi budi gitu kan. B, A, ba. D, A, da, bada, itu bisa dibaca kan. Nah, huruf hijaiyah itu bisa dibaca kalau sudah ada barisnya. Jadi tanda penghidupnya itu baris. Jadi dari konsonan menjadi huruf hidup gitu adanya baris. Kalau dia baris di atas satu jadi fathah a bunyinya. Kalau di bawah jadi i. Kalau e, di atas tapi ada seperti ada kepalanya kail itu jadi u, domah itu kan ada fathah, ada kasar, ada domah. Itu ya. Jadi huruf hijaiyah yang sudah berbaris itulah huruf hidup, huruf yang disebut bacaan pendek. Bacaan pendek ini yang merupakan barometer untuk bisa memahami antara perpaduan-perpaduan yang nantinya akan merangkai merangkai menjadi mad wajib mutasil, mad arid sukun, mad jaiz munfasil dan segalanya. Baik, pahami nomor satu. Nomor satu, kosar adalah setiap huruf hijaiyah yang sudah ada barisnya. Sudah hidup tanpa ada pemanjang. Mana, uh, ya kalau di halaman 33, 34 di sana nanti kita di halaman 34 BA ba tapi tanpa alif ba. BIB bi bubu. I T itu ya. Jadi huruf-huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa ada pemanjangnya. Nah, halaman 33 34 ini menjadikan bacaan panjang atau mad itu menjadi nomor dua di belajar tajwid cara cepat yang sudah kami ringkaskan itu adalah nomor dua itu terjadi dari adanya nomor satu yang sudah ada pemanjangnya. Jadi nomor satu tadi bacaan pendek atau huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa pemanjang itu kosar. Nah sekarang huruf kosar yang sudah ada pemanjangnya dan jodohnya disebut matobi'i. Ya, matobi'i ialah bacaan panjang nomor satu. Nomor satu itu kosar yang sudah ada pemanjangnya. Kalau dia fathah dengan alif, ya, kalau dia berbaris kasroh dengan ya mati, kalau huruf itu berbaris doma dengan waw mati. Berapa panjangnya dua harokat? Di halaman 34 tentang mad ini, ini dua halaman. Saya jelaskan hanya dengan satu poin. Di buku wajib itu sampai dua tiga halaman tentang mad ini. Di halaman 34 ada contohnya, ba, ba, ta, sa, itu tuh. Huruf berbaris fathah dengan alif jadinya. Bu, tu, su. Itu huruf berbaris doma dengan waw mati. B, T, K, Mi, C, G, halaman 34, buku wajib yang ditulis oleh Ahmad Syafi, itu adalah mad tobi yang berbaris kasrah dipanjangkan dengan ya mati. Terjadinya mad, terjadinya nomor dua ini kalau jodoh. Kok jodoh sih? Ya kalau kita bilang jodoh itu pasangan. Kan B, A, ba, ba. Ingin panjang lagi dengan A lagi. Double A kan, ba, B, I, B tambah I lagi B, BU, Bu tambah U lagi Bu. Tapi BA ba kemudian dikasih U jadi panjang nggak? Enggak. <laughs> BA ba tambah U jadi bau, BA ba tambah I bay gitu. Jadi yang menjadi matobi itu yang pasangannya, yang jodohnya. Jodoh kita bilang e, satu padu patah dengan alif, kasroh dengan ya mati, domah dengan waw mati. Itulah mat tobi'i. Harus dipahami Betul. Karena kalau tidak memahami ini, susah untuk memahami mad-mad yang lainnya. Tentu saja apakah mad tobi'i ini panjangnya satu alif? Tidak selamanya, karena nanti mad tobi'i ini bisa menjadi panjang, panjangnya bertambah, bertambah panjang dan berubah nama. Bisa mad tobi'i ini menjadi tidak panjang. Mana? Mad tobi'i tidak panjang kalau satu ketemu alif lam komariah, ketemu alif lam samsiah, ketemu lafad Allah, ketemu huruf mati, bertemu huruf bertasir Itu matobi enggak nggak jadi panjang. Sebagai permisalan, wama wa-nya satu kasar kan ma matobi Tetapi kalau ketemu lafad Allah nggak ma Allah, ma Allah. Jadi pendek itu ya. Jadi matobi tidak selamanya panjang. Begitupun matobi'i tidak tetap matobi'i. Kalau dia bertemu dengan Hamzah, jadi berubah nama. Jadi mad wajib mutasil, panjangnya pun jadi rubah. Jadi asalnya satu alif menjadi dua alif setengah atau menjadi lima harokat. Matobi'i ketemu alif, jadilah marja'id munfasil. Matobi'i ketemu huruf bertasid, berubah menjadi mad musakwal kalimi. Matobi'i bertemu dengan satu huruf hidup dihentikan, jadilah mad lisukun. Nah ini. Jadi, Mutlak untuk bisa memahami mad-mad ini harus bisa membedakan mana mad dan mana kosar. Jadi di cara cepat belajar tajwid nomor satu, kosar ialah semua bacaan, semua huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa adanya pemanjang. Kalau sudah memahami itu, jangan dipanjangin. Gitu. Seperti di wa, wailul. Jangan wa, karena ada ya mati. Oh, orang bukan jodohnya. Nggak wa, nggak wai. Tuh. Jadi wailul, lun, wailun kan kosar itu ya. Nanti uh, kok wailun jadi wailul itu ada hukum lain, itu hukum tanwin gitu kan. Jadi pahami dulu apa itu kosar. Pengertian kosar adalah semua huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa adanya pemanjang. Kalau sudah ada pemanjangnya dan jodohnya, jodoh pemanjang itu apa? Pemanjang itu ada tiga hurufnya, alif, waw, dan iya. Itu atau juga disebut huruf ilat ya awaya alif waw iya. Kalau huruf kosar sudah ada pemanjangnya, salah satu dari tiga alif waw iya ini disebutlah menjadi mad tobi'i. Hanya disampai di situ tidak. Mad tobi'i nanti tuh di belajar tajwid cara cepat yang sudah ibu dan bapak miliki nomor tiga jadilah mad adil disukun itu ya bisa menjadi mad wajib mutasil bisa menjadi mad jaiz munfasil ini sudah mengarah ke halaman 38 tentang mad di buku wajib ya. Perpaduan dari halaman 38 buku wajib yang ditulis oleh Ahmad Syafi'i. Ya, lebih mudah lagi dengan buku ini, dengan ringkasan. Halaman 38 nomor 1 yang dikatakan madu wajib mutasil. Madu wajib mutasil ialah setiap matobi'i yang bertemu dengan hamzah. Satu kalimat tentu saja, itu ya. Karena dengan hamzah kalau dengan alif kan lain kalimat. Itu ya. Nah, di halaman 38 nomor 1. Sedangkan di belajar tajwid secara cepat, mad wajib muttasil adalah nomor 4. Nomor 4 yang dimaksud dengan mad wajib muttasil adalah nomor 2 yang bertemu hamzah. Ialah setiap mad tabi'i bertemu hamzah. Bertemu hamzah tentu satu kalimat. Berapa panjangnya? 5 harokat atau dua setengah alif. Itu ya, harus dipahami dulu. Kemudian Majaid Munfasil sama dasarnya matobi. Makanya saya bilang kalau nggak kenal matobi, nggak kenal kosar susah. Karena pada dasarnya matobi ketemu hamzah mad wajib Muntasil pun itu hamjahnya kosar gitu kan. Hanya kosarnya spesialnya hamjah, bukan huruf yang lainnya. Sedangkan mad alil sukun selain hamjah dan ya e, semua huruf ya kecuali, eh, jika dimatikan gitu kan. Jadi mad wajib Muntasil khususnya hamjah kosarnya. Mad jaid munfasil halaman 38 nomor 2, setiap matobi yang bertemu dengan hamjah di lain kalimat. Kok hamjah di lain kalimat? Iya, kalau diciptakan Timur Tengah di atas alifnya ada hamjahnya. Tetapi kalau diciptakan Indonesia cukup majaiz munfasir munfasil, munfasir adalah matobi yang ketemu alif. Tidak akan salah. Di sini ada contohnya inna anzalnahu. Mana? Inna na matobi dengan ketemu alif a anzalnahu. Inna a'tainak. Tuh. Inna na matobi'i ketemu alif. Itu ya. Atau ketemu hamjah di lain kalimat. Mana hamjahnya Diciptakan timur tengah di atas alifnya itu ada hamjahnya Ku anfusakum. Tuh, matobi ketemu alif atau ketemu hamjah di lain kalimat. Lain dengan nomor dua tadi, <clears throat> nomor satu wajib mutasil adalah matobi ketemu hamjah Jaa sama'a bina'a tuh matobi ketemu hamzah ibtigha'a mala mala la tuh matobi atau mad asli ketemu hamzah ika ula la tuh mad asli ketemu hamzah sama mad asli matobi sama aja ika ulaika iru tuh ro matobi ketemu hamzah satu kalimat itu mad wajib mutasil matobi ketemu hamjah. Madjaid munfasil matobi ketemu alif atau ketemu alif ket, atau ketemu hamzah di lain kalimat kalau itu dicetakan timur tengah karena dicetakan timur tengah di atas alifnya nanti ada hamzahnya begitu karena penulisan juga kalau kita kursus bahasa Arab atau belajar bahasa Arab nulis alif itu di atas alifnya ada hamzahnya itu ya kalau nggak pakai hamzah di disilang dianggap salah sedangkan mad arid sukun adalah matobi'i yang bertemu dengan satu huruf hidup dihentikan. Satu huruf kasar. Sama sebenarnya. Mad wajib mutasil, mad jaid munfasil, mad alif disukun. Hanya kalau mad wajib mutasil khusus hamzah, mad jaid munfasil khusus alif, sedangkan mad alif disukun hampir semua alif dan terjadinya kalau dihentikan. Panjangnya berapa? 2 sampai 6 harokat. Di belajar tajwid cara cepat itu nomor 3. Mad alif disukun ialah nomor dua ditambah satu bila dimatikan. Ialah matobi yang bertemu dengan satu huruf kosar yang dihentikan atau dimatikan. Terjadi bila dimatikan saja. Hanya dihentikan aja. Tetapi kalau nggak dihentikan, enggak. Jadi mad aril lisukun adalah mad tobi'i yang bertemu dengan satu huruf kosar. Bertemu dengan satu huruf kosar dan terjadi kalau dihentikan itu jadilah mad aridli sukun. Kalau tidak dihentikan, tidak terjadi mad aridli sukun. Berapa panjangnya? 2 sampai 6 harokat atau 1 sampai 3 alif. Nanti kita ulang-ulang kembali, terlalu banyak nanti terlalu pusing. Satu aja yang kami inginkan, apa yang sudah didapat diulang-ulang. Yang pertama adalah pengertian kosar. Apa itu kosar? Adalah semua huruf hijaiyah yang sudah berbaris belum ada pemanjangnya. Huruf kosar ini apabila sudah ada pemanjang dan jodohnya, patah dengan alif, kasroh dengan ya huruf berbaris domah dengan waw itulah jadi mad Kalau mad nanti ketemu satu huruf hidup dihentikan, jadilah mad arili sukun. Mad ketemu hamjah jadilah mad wajib mutasil. Mad ketemu alif atau ketemu hamjah di lain kalimat, jadilah mad jaiz pasil. Ada nanti tambahan kalau matobi ketemu huruf pertasjid. Sama huruf kosar juga, semuanya matobi ketemu satu huruf kosar, hanya variasi aja. Kalau matobinya bertemu huruf bertasjid, hurufnya ada sidahnya, ada double-double, jadilah madlaji musakwal kalimi. Itulah di belajar tajwid cara cepat nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, halaman pertama.